Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumal Al-Baiquniyah. Sekarang kita akan memasuki hadis yang baru atau pembahasan yang baru. Sebenarnya pernah kita awali dengan cuplikan-cuplikan di awal ketika penyebutan hadis sahih yaitu termasuk syarat hadis sahih apa? Na barakallahu fikum. Naam ayyakunal haditsu khalian minal illah al-qadiyah, ya enggak? Syarat termasuk syarat hadis sahih hendaknya hadisnya itu kosong dari penyakit yang bisa merusak. Catat yang bisa merusak. Mohon salah ya. Nah, sudah kita lewati pembahasannya. nah Kita lihat setelah rincinya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam al-Baiquni rahimahullah. nah Wa ma bi'illati ghamudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa. wa ma bi'illati ghamudin qad wa ma bi'illati ghamudin au khafa mu'allalun indahum qad urifa itu bacaannya ya itu ditambahkan pada daftar hafalan antum nah barakallahu fi sarkan pada waktunya qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala hada wal qism ar-rabi' wal 20 min aqsam al-hadits al-madhkura fi an-nadmi wa huwa al-ma'lul aw al-mu'allal inilah pembagian yang ke-24 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan di dalam pantun yaitu hadis mengenai al-ma'lul wal awil mu'allal hadis yang dicacat atau ada catatnya paham belum nah ma'lul mu'allal itu hadisnya ada catatnya ada catatnya catat tersebut ada dua kemarin kan ada al-illah al-qadihah ada al-illah ghairu qadihah ada catat yang bisa merusak ada juga apa penyakit atau catat yang tidak merusak paham soal ini masya Allah. Eh, kita lihat. Yuqal al-hadits al-mu'allal. Dikatakan hadisnya mu'allal. Berarti hadisnya dicacat gitu ya. Wa al-hadits mu'all. Ada juga dikatakan al-hadits mu'all karena ini perbedaan lafaz saja kita lihat. Wa al-hadits ma'lul. Ada juga yang mengatakan hadits ma'lul. Mu'allal, mu'all, ma'lul itu pada asalnya artinya hampir mirip. Nah, Kullu ahadil istilahat ulama al hadits wala syakka anna aqrabaha lis-shawab min haitsul lughah huwal mu'al. Ini penting ini. Kata beliau, ini semuanya termasuk istilah-istilahnya ulama hadis. Dan enggak diragukan lagi bahwasanya yang paling mendekati kebenaran di, dari si bahasa adalah mu'al. Jadi menyebutkannya hadis mu'al, bukan mu'allal, bukan ma'lul. Paham belum ini? Hadisnya hadis apa? Mu'al, bukan mu'allal, bukan ma'lul. Kita lihat. Li'anna wazna mu'allin as-sarfiyya huwa muf'al. Perhatikan itu muallil nah atau muallin muallin itu secara ilah sarfiyah itu timbangnya muf'al eh, muf'al aslinya apa sih mu'lal paham ya aslinya mu'lal ya enggak mu'lal aslinya nah mu'lalil eh, mu'lalun nah ya kemudian terjadi ilah sarfiyah mungkin idgham atau yang semisalnya nakal atau yang semisalnya jadilah mu'allun paham belum ini eh, paham insyaallah perhatikan baik-baik nah Wa kali li'anna lama musaddadah. Yang seperti itu karena lamnya musaddadah, lamnya itu di tasdid. Lamnya di tasdid. Fatakunu an harfaini wa awaluma ma sakin. Maka dua huruf. Yang pertama disukun, yang kedua berharokat. Akhirnya diidhomkan. ya enggak? Na'am barakallahu fikum mu'allun. Ewa. Wa idza nadarna ila istiqaq wajadna anna hadha wasawab. Kalau dilihat dari pecahannya inilah yang benar. Mu'allun istilahnya, hadis mu'all gitu ya. Naam. Oleh karena itu Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah taala, eh, beliau mengarang kitab apa? Ahadits Al-Ahadits Al-Mu'allah. Ya enggak? Nah, hadis-hadis yang dicatat. Ada penyakitnya. Li'annahu ma'khudun min a'allahu yu'illuhu fahuwa mu'allun misl aqarrahu yukirruhu fahuwa wa muqarrun. Paham belum? Isim maf'ul berarti ya? Isim maf'ul. Naam. Hadisnya yang dicatat. ladzina qalu innahu ma'lul, adapun yang mengatakan innahu ma'lul, akhadhuhu min 'allahu. misl shaddahu fahu masjud. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, disumbat itu ya, saya tersumbatlah. Fayusammunahu ma'lulan, mereka menamakan ma'lul. Ini yang mengatakan apa? Dari kata allahu tadi itu berarti hadisnya ma'lul. Li'annahu ma'khudun minal fi'li sulasi, ya enggak? Naam, alla itu kan aslinya alala, ya enggak? Naam, atau ya enggak? Akhirnya diidghamkan alla. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Syadda, syadada. Sulasi. Waladina yaquluna mu'allal, adapun yang mereka mengatakan mu'allal, akhaduhu minal min allalahu. Allala yu'allilu mu'allalatan kan itu. Naam. huwa mu'allal misal qawwamahu huwa muqawwam. Eh, dia menegakkannya akhirnya ditegakkanlah. Paham ya? Paham maksudnya nih? Dari kata qawwama yuqawwimu ini ya. Jadi allala yu'allilu, mu'allalatanan itu. Waswab kama sabaqa al-mu'all, tapi yang tepat adalah mu'all. Hadits mu'all atau ma'lul atau mu'allal yang tepat? Mu'all, ma'lul atau mu'allal? Mu'all itu yang tepat. Naam. Fanaqul al-mu'al huwa al-haditsul ladzi yakunu dhahiruhu sihhah walakinnahu ba'dal bahthi anhu yatabayyanu anna fihi illatan qadihatan lakinnaha khafiyatun. Ini ini definisinya. Terus apa sih hadis mu'al itu? Hadis mu'al adalah hadis yang dohirnya itu nampaknya sahih. Hadis yang dohirnya sahih. Paham ya? Akan tetapi setelah dicek dan diteliti ulang, di dalamnya terdapat apa? Penyakit yang bisa merusak tapi penyakit itu benar-benar tersembunyi, khafiyah nggak nampak. Belum. Sehingga kalau orang-orang seperti kita ini nggak tahu, taunya sahih itu. Yang tahu ini adalah para pendikiawan, para pakar, eh, para pengkritik hadis. Paham ya? Yang mereka sudah pakarnya di bidangnya sehingga mereka tahu dan paham. Wah, hadis ini mu'al. Kalau kita-kita mungkin nganggapnya oh, ini sahih ini. Padahal apa? Padahal na barakallahu fikum hadisnya mu'al misalkan. Oleh karena itu Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahimahullah Nah, ketika beliau mengarang kitab apa tadi? Nah, Al-Ahadits Al-Mu'allah itu, itu menjelaskan tentang apa? Kumpulan hadis-hadis yang dohirnya itu sahih itu loh. Dijelaskan sama, sama beliau, dohirnya saja yang sahih. Tapi setelah setelah diteliti ternyata di dalamnya ada apa? Penyakit yang merusak. Nah, ada catat yang merusak. Nah, misal dalik contohnya, anjur wal hadis ala ala annahu marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bittisali Contohnya, hadis diriwayatkan Nah, barakallahu fikum Hadis diriwayatkan dalam bentuk marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersambung syaratnya. Zahirnya bagus enggak? Marfu bersambung syaratnya. Zahirnya sahih enggak? Ayo. Wa yakunu hadha huwal ma'ruf al-mutadawal 'inda al-muhadditsin. Inilah yang ma'ruf, yang sudah dikenal, yang sudah dikenal dan juga disampaikan di sisi orang-orang ahli hadis. Bahwasanya kalau hadisnya marfu bersambung syaratnya. zahirnya apa? Sahih. Summa ya'ti ahadul huffaz ya yaqul, kemudian datanglah apa? nah penghafal hadis. Nah, salah satu penghafal hadis Nah, maksudnya hafalnya kuat sekali ya. Wa yaqul hadzal hadis fihi illatun qadiyatun. Naam. Wa hiya anna al-hufadz rawahu muqati'an. Maksudnya hufadz tadi itu penghafal hadis tadi itu mengatakan hadis ini di dalamnya ada apa? Ada penyakit yang merusak, ada cacat yang merusak. Nah, padahal apa dalam keadaan hufat tadi itu para penghafal hadis tadi itu meriwayatkan dalam bentuk apa? muqatta'. Paham belum? Jadi jalur yang diriwayatkan oleh para muhadis tadi itu, para hufatul hadis tadi itu, mereka telah meriwayatkannya ternyata pasanatnya sanadnya itu terputus itu loh. Ada ada riwayat yang lain menjelaskan sanadnya bersambung. Yang tahu hanya pakar hadis saja. Fatakunu fihi illat, nah fatakunu fihi illatu dza'fin. Maka menjadilah itu adalah sebagai sebab apa penyakit yang melemah atau yang penyakit yang bisa membuat lemah. Wahyal kita yaitu terputusnya sanat Sudah kita lewati kalau terputus sanat merupakan ciri-ciri apa hadisnya itu lemah. Bainamal ma'ruf bainan nas annal hadits muttasil. Padahal yang sudah ma'ruf di hadapan manusia, ya dikenal di hadapan manusia itu hadisnya bersambung sanatnya itu. Ternyata apa? Pakar ahli hadis yang memang mereka udah fannya para pengkritik hadis itu tahu oh ini hadisnya terputus sanatnya tapi kan manusia, kebanyakan manusia mengatakan bersambung. Nah, karena mereka bukan pakarnya gitu loh. Kalau pakarnya tahu, nah udah fannya di bidang studinya tahu dia paham. Cuma lihat ini aja, lihat ini udah paham gitu loh. Coba kalau misalkan antum lihat pakarnya, pakar dalam bidang emas. Antum misalkan bingung ini emas atau kuningan atau tembaga ini. Warnanya kuning-kuning kayak gini. Ya, misalkan antum lagi misalkan mainan pasir gitu nemu di di pasir itu Nah, misalkan ada kalung, gelang, cincin misalkan, warnanya kuning. Ini emas atau kuningan atau tembaga ya ini? Nah, kalau sudah pakarnya, pakar dalam bidang emas, lihat ini tak tahu ini bukan emas nih, Pak. Paham ya? Nah, mungkin warnanya kuning, tapi kan tidak setiap yang kuning itu emas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum lal musta'an. Jadi perlu diperhatikan pakarnya paham itu loh. Ini juga sama pakar hadis melihat sekali Oh, sanatnya terputus ini, ada ilah yang merusak ini. Tahu dia. Tapi kalau Bukan pakarannya kadang kesulitan di situ. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala taala fi Syarh An-Nukhbah berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala taala dalam Syarah Nukhbah, Nukhbatul Fikar. Naam, Syarah terhadap Nuzhatun Nazar. Eh, barakallahu fikum. <clears throat> Nukhbah itu ya ayo ya am. Syarah Nuzhatun Nazar ya, am. Nuzhatun Nazar juga karya Ibnu Hajar ya. Dia syarah. Wa hadzal qismu min aghmadhi anwa'il hadis. Ini penting ini. Pembagian ini termasuk apa jenis hadis yang paling rumit. Paham ya? Kalau sulitnya enggak, sulitnya rumit. Paham ya? Rumit inilah membuat ada orang kesulitan itu loh. Paham ya? Jadi perkara yang rumit itu kadang membuat orang apa? Kesulitan. Sulitnya enggak, cuman rumitnya ini membuat kadang orang kesulitan itu. Naam. Lihatlah la yattali' 'alaihi illa ahlul 'ilm an-nuqat alladziina yabhatsuna al-ahadits bi asanidiha wa mutuniha masyaallah. Kenapa kok ini pembagian termasuk apa? Pembagian hadis yang paling rumit? Dikarenakan tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali ahlul ilm, orang yang berilmu, nukat para pengkritik hadis, alladzina nukat itu para pengkritik ya, para pakar pengkritik hadis, yang yabhatsuna al hadis yang mereka mencari hadis dengan sanat-sanatnya dan juga matan-matannya cek sama mereka. Sudah pakarnya. Jadi terkadang lihat sanat langsung tahu gitu ya. Seperti Imam Bukhari tahu. Nah, barakallahu fikmat yang semisalnya. Nah, buktinya ketika diuji ketika beliau ke Baghdad Berapa kemarin uji? 100 hari dibolak-balik sanatnya. Beliau tahu nggak kalau sanatnya terbalik? Tahu. Sanatnya terbalik kemudian ini nggak benar yang benar seperti ini karena beliau pakarnya. Nah, wa Ibnu Hajar yaqulu daiman fi Bulughul Maram, Ibnu Hajar rahimahullah taala senantiasa mengatakan, nah di dalam kitab Bulughul Maram, illa bil irsal. Hadis ini dicatat ada catatnya, ada penyakitnya dengan irsalkan hadisnya mursal. Au illa bil wakaf atau hadis ini dianggap catat karena apa? Mauquf. Nah, wa hakadha. Fa idza qala dzalika farji' ila sanad wanzur fihi man rawah. Kalau seandainya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan seperti itu, maka lihatlah kembali kepada sanadnya dan lihatlah siapa yang meriwayatkan. Sanad cek lagi siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Walihada ishtaratu fi sahih an yakuna saliman min asy wal 'ila al-qadhiyah sudah kita lewati. Oleh karena ini Para ahli hadis mereka mensyaratkan di dalam sahih bahwasanya apa? Hadis itu hendaknya selamat dari sudut, selamat dari keganjilan dan selamat dari illah al-qadhiyah, selamat dari penyakit atau cacat yang merusak. Wal mu'allu min aqsamil ilmi al-mustalah sedangkan mu'al itu merupakan pembagian apa ilmu mustalah wa huwa muhimun jiddan li talibil ilmi hadis yang mana mengenai atau yang mana ilmu mustalah itu ada penting sekali atau pembagian mu'al ini penting sekali terutama bagi pencari ilmu hadis na'am haitsu inna ma'rifatahu tufiduhu faidatan kabirah dari sisi karena mengetahui nah barakallahu fikum ilmu mustalah hadis itu memberikan faedah kepada dia faedah yang banyak dan besar li'annahu qad yaqra' hadisan dhahiru sahih wa huwa ghair sahih dikarenakan terkadang bisa jadi dia membaca hadis yang dohirnya sahih Padahal tidak sahih. Jadi kalau antum melihat contoh-contohnya, enggak perlu panjang lebar, langsung aja kitabnya siapa tadi? Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahimahullah taala, Al-Ahadits al muallah Nah, barakallahu fikum yaitu hadis-hadis yang ada illahnya walaupun zahirnya adalah sahih. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.